Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Nabi Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man wala amma ba'd. Pendengar roja yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada sore hari ini kita akan menyimak satu kajian ilmiah dari pembahasan tazkiyatun nufus dan pembicara kita Al Ustaz Mahfud Umri Al Siyafullah taala dan untuk menyikat waktu kepada Ustaz Mahfud kita persilakan.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 Sehingga kita tetap istiqamah di atas jalannya. Sampai kita menghadap Allah. Yawma la yanfa'u malun wa la banun. Illa man atallaha biqalbin salim. Hingga kita menghadap Allah pada hari yang tidak ada manfaatnya harta dan anak-anak kita yang kita kumpulkan kecuali orang yang menghadap Allah dengan hati yang salim. Ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah. Saudaraku yang kucintai karena Allah, dimanapun Anda berada, kita lanjutkan kajian kita, yaitu pembahasan dari kitab Tazkiyatun Nufus, yang kita masih berada pada pembahasan perkara-perkara yang bisa mengobati hati, dan menjadi konsumsi bagi hati. Di antaranya adalah zikir dan kita masih membahas tentang penjelasan dari zikir pagi dan petang. Di antara zikir pagi dan petang adalah zikir yang diriwayatkan dalam sebuah hadis dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Kita berzikir dengan mengucapkan asbahna wa asbahal mulku lillah. والحمد لله ولا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير رب أسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده وأعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده ربي أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر ربي أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر pada pagi hari ini atau kalau kita di sore hari kita membacanya amsaina wa amsal mulku lillah yaitu kami masuk di waktu sore dalam keadaan menggunakan nikmat-nikmat Allah dalam keadaan bergelimang dengan nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala dan kami masuk di waktu sore sementara kekuasaan Allah istamarra dawamul milik wa tasarruf lillah. Sementara kekuasaan adalah senantiasa berada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Walhamdulillah segala puji bagi Allah. Wala ilaha illallah dan tidak ada sesembahan yang berada disembah selain Allah. Wahdahu la syarikalah yang Maha Esa tidak ada sekutu baginya. Lahul mulku wa lahul hamdu. Hanya milik Allah segala kekuasaan dan hanya milik Allah segala pujian. Dengan pernyataan ini, kita tidak bisa menyombongkan diri karena kita memiliki sedikit dari kekuasaan. Karena sebenarnya kekuasaan semata-mata hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala. Walahul hamdu dan semata-mata segala puji hanya milik Allah. Wahuwa ala kulli syai'in qadir. Dan dialah Allah maha kuasa atas segala sesuatu. Rabbi as'aluka khaira ma fi hadzal yaum. Kalau kita dibaca pada pagi hari, kalau kita membacanya pada pada pagi hari atau kita membacanya di sore hari, Rabbi as'aluka khaira hadzal lailah wa khaira ma ba'daha. Ya Allah, aku memohon kepada Engkau semua kebaikan pada malam hari ini dan semua kebaikan pada malam setelahnya. Dan aku berlindung kepada engkau min syarri ma fi hadhihi lailah wa syarri ma ba'daha. Dan aku berlindung kepada engkau dari semua kejelekan yang terjadi pada malam hari ini dan semua kejelekan yang terjadi pada setelah setelahnya. Rabbi a'udzubika minal kasal wa su'il kibar. Ya Allah, aku berlindung kepada Engkau dari al-kasal yaitu malas di mana al-kasal ini adalah adamu inbi'athin nafsi lil khair ma'a zuhuril istita'ah yaitu tidak adanya semangat bagi jiwa tidak adanya semangat bagi diri kita ini untuk melakukan kebaikan-kebaikan padahal kita mampu untuk menjalankannya oleh karena itu kita minta perlindungan kepada Allah dari rasa malas Orang yang malas di sini disebutkan setelah Allah setelah Nabi sallallahu Alaihi Wasallam minta perlindungan kepada Allah dari semua perkara yang jelek yang terjadi pada malam hari ini. Kemudian beliau menyebutkan lebih khusus yaitu rasa malas. Kemudian yaitu kejelekan ketika pada usia tua dan minta perlindungan kepada Allah dari azab neraka dan azab kubur. Sebagaimana berapa kali kami sampaikan bahwa ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam atau Allah Subhanahu Wa Taala dalam firman-Nya menyebutkan perkara yang umum, kemudian menyebutkan perkara yang khusus, maka mengandung makna bahwa perkara-perkara yang khusus ini memiliki ahamiyah, memiliki sebuah kepentingan yang sangat besar. Sehingga bagi yang membaca doa ini harus memperhatikan benar-benar dengan khusyuk ketika kita minta perlindungan kepada Allah. Wa a'udzubika min syarri ma fi hadhihi lailah wa syarri ma ba'daha. Aku berlindung kepada Engkau ya Allah dari kejelekan semua kejelekan yang terjadi pada malam hari ini dan kejelekan yang terjadi pada malam setelahnya. Bukankah ini umum? Semua kejelekan yang menunjukkan umuman di sini adalah isim musulma yaitu apa-apa apa saja dari kejelekan. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beliau berdoa minta perlindungan kepada Allah. Ya Allah ya Rabbi, Aku berlindung kepada engkau dari sifat malas. Dan sifat malas ini merupakan kejelekan. Namun masih disebut setelah menyebut yang umum, kemudian lebih khusus, lebih khusus, ini menunjukkan perkara yang khusus ini memiliki ahamiyah, memiliki suatu yang penting. Sehingga kita harus lebih memperhatikan yaitu lebih khusyuk ke kita ketika kita mengucapkan ya Allah aku berlindung kepada Engkau dari rasa atau sifat malas karena sifat malas ini ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah saudaraku yang kucintai karena Allah pendengar roja dimanapun anda berada semua kita mengakui bahwa sifat malas ini akan menghantarkan seseorang kepada kehancuran karena dia mampu menjalankan kebaikan karena dia mampu untuk menjalankan beberapa amal ketaatan, namun jiwanya tidak memiliki semangat disebabkan karena sifat yang malas. Maka ini fala yakunu ma'zuran. Maka ini tidak mendapatkan maaf bikhilafil ajiz berbeda dengan orang yang lemah tidak mampu untuk menjalankan kekua, eh, menjalankan sebuah ibadah maka, maka orang tersebut mendapatkan ampunan fa innahu ma'dzurun li'adamil quwwah wa fuqdanil istita'ah. Orang tersebut dimaafkan karena dia memang tidak memiliki kemampuan dan tidak adanya kekuatan. Namun berbeda dengan orang yang malas di mana Nabi mengajarkan kepada kita agar kita berlindung kepada Allah dari sifat malas ini. Dan sekali lagi, supaya untuk lebih memahamkan kepada kita susunan bahasa yang disampaikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bukan tidak mengandung maksud. Ini merupakan susunan bahasa yang memiliki makna menyebutkan yang khusus setelah yang umum li ahamiyah karena memiliki kepentingan yang sangat besar sehingga kita perlu memperhatikan kita perlu memberikan perhatian yang khusus ketika kita berdoa mohon perlindungan kepada Allah dari sifat malas dan juga mohon perlindungan kepada Allah wasuil kibar yaitu dari jeleknya ketika seseorang pada masa tuanya arada bihi ma yurithuhu kibarus sin min dihabil akal wa takhabbut fil ra'yi wa ghairi dhalik mimma yasu'u bihil hal yang dimaksud dengan su'ul kibar di sini adalah perkara-perkara yang bisa mewariskan disebabkan umur yang tua, di antaranya kehilangan akal alias pikun atau lemahnya pikiran seseorang sehingga kalau seseorang itu lemah pikirannya, maka dia tentu saja sulit untuk menjalankan perkara-perkara yang baik. Atau bisa bisa jadi dia bahkan bisa menjalankan perkara-perkara sebaliknya. Baik dianggap tidak baik dan tidak baik bisa dianggap baik. Namun kalau kita ikhwan fiddin, pendengar roja dimanapun anda berada, kalau kita minta kepada Allah perlindungan dari sifat jelek yang terjadi pada kita ketika usia sudah lanjut, maka perhatikan sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ihfadillah yahfadka ifadillah tajidhu tujahak. Jagalah Allah, maka engkau maka Allah akan menjagamu. Jagalah Allah, maka engkau akan mendapatkan pertolongan Allah. Ibnu Rajab Al-Hambali beliau mengatakan di dalam kitabnya Jami'ul Ulum wal Hikam bahwa di antara salafus soleh mengatakan karena menahan diri dari berbuat maksiat kepada Allah ketika waktu masih muda maka dia diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kekuatan ketika dia sudah berada pada usia senja. Dan kalau kita perhatikan ikhwan fiddin, perjalanan as-salafus saleh, mereka orang-orang yang dekat kepada Allah, mereka yang membela agama Allah, mereka yang membela Al-Qur'an dan As-Sunnah, meskipun mereka sudah lanjut usia, tapi mereka tetap tegar, pikirannya tetap cemerlang. Coba kita lihat pada zaman sekarang ini ulama-ulama min baqiyatis salaf di antara orang-orang yang mengikuti salaf sisa-sisa dari orang salafus saleh dalam hal akidah dan ibadah mereka kita lihat bagaimana umur dari al-allamah al-imam Abdul Aziz Ibn Baz beliau berumur lanjut kurang lebih 90 tahun namun bagaimana di akhir hidupnya di usia senja, pikiran masih segar. Di usia senja, masih bisa menyampaikan perkara-perkara agama yang sangat dibutuhkan oleh umat ini. Bagaimana dengan si Muhammad bin Salih Al-Utsaimin? Demikian juga dengan Al-Imam Muhammad Nasiruddin Al-Albani. Maka semua mereka meskipun sudah lanjut usia, tapi kita lihat kiprah dan apa yang telah mereka lakukan demi untuk umat ini, kita bisa merasakannya meskipun mereka dalam usia senja. Namun ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah, bagi seorang yang banyak melakukan maksiat di waktu mudanya, maka disebutkan di dalam Jami'ul Ulumul Hikam, orang-orang yang sengsara di masa tuanya karena di masa mudanya anggota badannya tidak mereka manfaatkan dan tidak mereka arahkan untuk ber, ber, bertaat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak mereka arahkan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga di masa tuanya kita bisa melihat seakan-akan onggok yang tidak ada manfaatnya. Oleh karena itu, kepada pendengar rojak dimanapun Anda berada, tentu saja bukan berarti kita ketika melihat orang-orang yang sudah tua renta seperti itu kemudian kita menyepelekannya karena tidak demikian dalam Islam. Laisa man la, laisa minna man lam yubajjil kabirana. Tidak termasuk golongan kami orang-orang yang tidak menghormati orang tua. Wa yarham saghirana dan tidak menyayangi yang lebih muda. Wa ya'rif alimina haqqah dan tidak memahami hak-hak orang alimnya. Oleh karena itu, mari kita mumpung masih muda dan masih kuat. Kita minta kepada Allah agar dijauhkan dari kejelekan ketika kita sudah berada pada masa usia senja. Sehingga Allah subhanahu wa ta'ala menjaga kita. Kapan kalau kita mau menjaga Allah? Ihfadillah yahfadka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, intan tansurullaha yansurkum wa yuthabbit aqdamakum." Kalau engkau menolong, kalau kalian menolong agama Allah, maka Allah akan menolong kalian dan akan mengokohkan kedudukan kalian, kedudukan kalian. Jagalah Allah, maka Allah akan menjagamu dan menjaga di sini ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah dijaga urusan dunia kita dan juga urusan akhirat kita termasuk anggota badan kita insyaallah mudah-mudahan kita bisa memanfaatkan di waktu muda ini di waktu kita masih segar untuk senantiasa berbuat ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga kita mengharapkan ketika kita berada pada usia senja semua persendian, semua pikiran bisa kita curahkan untuk melakukan ketaatan kepada Allah Rabbul Alamin. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada kita agar kita berlindung kepada api neraka dan juga kepada azab kubur di mana dua azab ini merupakan azab yang paling besar wa inna ma khussa azabai nar wal qabr dikhususkan dua azab neraka dan kubur min baini sa'iri aziba yaumal qiyamah li syiddatihima di antara azab-azab yang ada di hari kiamat karena apa? Karena dua azab ini adalah sangat besar kedudukannya. Sebagaimana ketika seseorang dimasukkan ke liang kubur, kemudian ditinggalkan oleh yang menghantarkannya, lalu ditanya oleh malaikat mungkar dan nakir, kalau dia bisa menjawab, maka akan dihamparkan oleh Allah surga baginya dan kalau dia tidak bisa menjawab sebagaimana dalam sebuah hadis disebutkan maka dia akan dipukul dengan palu besi wal billah dan neraka akan dinampakkan kepadanya siang dan sore wal billah ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah oleh karena itu jangan sampai kita melupakan dan melalaikan doa-doa yang sudah diajarkan oleh Nabi sallallahu Alaihi Wasallam di pagi hari dan di sore hari, semampu kita untuk kita membacanya. Kalau kita mampu memiliki waktu untuk bisa duduk menyelesaikan doa-doa tersebut, maka kita selesaikan. Kalau memang kita tidak bisa menghafalnya, mana yang bisa hafal kita hafalkan, mana yang bisa kita baca kita baca, sehingga apa? Sehingga kita mendapatkan penjagaan Allah Subhanahu wa taala karena zikir adalah termasuk di antara ihfadillah yahfadka. Jagalah Allah, maka Allah akan menjagamu. Zikir termasuk apa yang dikatakan oleh Allah, fadhkuruni azkurkum washkuruli wala takfurun. Ingatlah kalian kepadaku, maka aku akan ingat kepada kalian dan bersyukurlah kalian kepadaku, jangan kufur, jangan mengingkari. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, bersabda ta'aruf ila Allah fil rakha ya'rifka fil syiddah. Ingatlah engkau kepada Allah ketika engkau dalam keadaan senang, maka Allah akan ingat kepadamu ketika engkau dalam keadaan sedih dan dalam keadaan sengsara. Maka dengan kita diingat kepada Allah, insya Allah hati kita menjadi hidup, hati kita akan menyala. Dan dengan hati yang hidup dan menyala ini, tentu saja akan menyebar kepada anggota tubuh yang lain. Sebagaimana Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ala inna fil jasadi mudghah wa idza saluhat saluhal jasadu kulluh wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh ala wahyal qalb." Ingatlah, sesungguhnya dalam jasad itu ada segumpal daging. Apabila baik, maka baiklah semua jasadnya. Dan apabila rusak, maka rusaklah semua jasadnya. Ingatlah, itu yang namanya al-qalb, yaitu jantung. Ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah. Maka kita upayakan sekarang juga yang mendengarkan radio ini, yang mendengarkan yang sampai suara ini kepada Anda dimanapun Anda berada, maka bukalah doa dan wirid di pagi hari dan sore hari, kemudian perhatikan perhatikan apa penjelasan dari masing-masing kalimat yang ada di dalamnya. Kemudian ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah. Doa berikutnya adalah Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namut wa ilaikan nusur. Ini kalau kita di pagi hari. Apabila kita berada di sore hari kita membacanya Allahumma bika amsayna wa bika asbahna wa bika nahya wa bika namutu wa ilaiha wa ilaikal masir. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi dari Abi Hurairah radhiyallahu taala an. Apa maknanya? Ya Allah, denganmu. Maka di sini dikatakan faka'annab qauluhu bika asbahna denganmu kami masuk di waktu pagi muta'alliqun bimahdzufin yaitu terkait dengan sesuatu yang terhapus faka'annahu yuridu bi ni'matika asbahna seakan-akan dia mengucapkan dengan nikmatmu aku masuk di waktu pagi atau di waktu sore au bihifdika asbahna dengan penjagaanmu aku masuk di waktu pagi atau di waktu sore au bidzik au bidzikrika amsayna dengan berzikir kepadamu aku masuk masuk di waktu sore oleh karena itu, kalau kita banyak membaca zikir kepada Allah, insya Allah hati akan bersinar, hati akan bercahaya, dan kalau hati bercahaya, insya Allah lebih mudah untuk kita melakukan amal-amal ketaatan yang lain. Namun kalau hati suram, kalau hati petang bahkan gelap disebabkan oleh perbuatan-perbuatan dosa, maka hati akan lemah, demikian juga dengan anggota badan yang lain, maka mulut akan berat untuk mengucapkan zikir kepada Allah. Mulut, mulut terasa berat untuk membaca Al-Quran. Kaki terasa berat untuk pergi ke masjid. Badan terasa berat untuk bangun menjalankan perintah Allah. Ini semua adalah awal dari hati karena hatinya penuh dengan perbuatan dosa. Dan perbuatan dosa ini, ikhwan fiddin rahimani rahimakumullah, bisa membuat hati kita mati. Sebagaimana Abdullah ibn Mubarak mengatakan, Ra'aitu dhunuba tumitul quluba, kuluba yurithu dhulla itmamuha. Aku melihat perbuatan dosa itu bisa membunuh hati dan bisa mewariskan kehinaan kepada orang yang kecanduan untuk berbuat dosa. Oleh karena itu, kita perhatikan dengan berzikir kepada Allah, maka kita harapkan hati ini bisa lebih bersinar dan lebih bercahaya, sehingga cahayanya bisa kita manfaatkan untuk anggota tubuh yang lain. Bagi bibir bisa menggerakkan bibir kita agar kita selalu ingat berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, dengan nikmatmu, dengan penjagaanmu, dengan berzikir kepadamu, aku masuk di waktu sore. Allahumma bika amsayna wa bika asbahna demikian juga aku masuk di waktu pagi wa bika nahya dan dengan nikmatmu dengan aku berzikir kepadamu aku hidup wa bika namut dengan nikmatmu dengan penjagaanmu dan dengan berzikir kepadamu aku mati. Wa ilaikal masir. Kalau waktu sore kita mengucap ilaikal masir, kalau waktu pagi mengucapkan wa ilaikan nusur. Apa makna keduanya? Maka disebutkan wa ilaikan nusur ay al-ihya lil ba'ts yaumal qiyamah, yaitu kehidupan untuk kebangkitan pada hari kiamat. Adapun ilaikal masir maknanya al-marja yaitu tempat kembali. Mengapa disebut demikian karena al-isbah yushbihun nashr ba'dal maut. Waktu pagi itu menyerupai an-nashr ba'dal maut, yaitu apa namanya an-nashr ba'dal maut, kebangkitan setelah kematian. Karena kita bangkit dari tidur dan tidur adalah al-maut. Tidur adalah al-maut. Ya. Wal imsa yusbihul maut ba'dal hayah. Adapun waktu sore menyerupai kematian setelah kehidupan karena kita akan memasuki waktu sore di mana waktu sore ini adalah waktu bagi orang untuk istirahat. Sebagaimana Allah berfirman, "Wa laila libasa wa ja'alna nahara ma'asha." Allah menjadikan waktu siang adalah untuk mencari kehidupan, untuk mencari maisha dan menjadikan waktu malam seperti baju yaitu menyelimuti yaitu waktu untuk tidur. Maka kita dan mengucap, mengucap, mengucapkan doa dan berdoa kepada Allah dengan doa ini kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa kita mengakui nikmat-nikmat Allah ketika kita masuk di waktu pagi, kita mengakui nikmat Allah, kita mengakui penjagaan Allah ketika kita masuk di waktu sore. Ikhwan Fiddin rahimani wa rahimakumullah. Itulah doa di antara yang kita baca di waktu sore atau di pagi hari. Allahumma bika amsayna, wa bika asbahna, wa bika nahya, wa bika namutu wa ilaikal masir. Ya Allah, dengan nikmatmu, dengan penjagaanmu, dengan ingat kepadamu, aku masuk di waktu sore, dan juga aku masuk di waktu pagi. Dan dengan nikmatmu, dengan penjagaanmu dan ingat kepadamu, aku hidup dan aku mati, dan kepadamu ya Allah tempat aku kembali. Maka ini merupakan pernyataan orang yang bertauhid kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah. Kita berdoa kepada Allah selanjutnya yaitu dengan membaca istighfar Allahumma anta rabbi. La ilaha illa anta khalaqtani. Wa ana abaduka wa ana ala ahdik wa wa'dika mastata'tu wa a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi لا faghfir الذنوب fa innahu la yaghfiru illa anta Ya Allah engkau adalah Rabbku tidak ada sesembahan yang berada disembah selain engkau Engkau telah menciptakan aku Aku adalah hambamu dan aku berada di atas janjimu sesuai dengan kemampuanku. Aku berlindung kepada engkau dari kejelekan apa yang telah aku lakukan dan aku mengakui semua nikmatmu atas diriku dan juga aku mengakui segala dosaku maka ampunilah aku sesungguhnya tidak ada yang bisa mengampuni dosa kecuali engkau disebutkan dalam sebuah hadis Barang siapa yang membaca istighfar ini dengan yakin ketika dia masuk di waktu sore, demikian juga di waktu pagi, kemudian dia mati di malam harinya, maka dia masuk surga. Sebagaimana hadis tersebut diriwayatkan oleh Al Imam Al Bukhari dari Shaddad bin Aus radhiyallahu taala anhu. Perhatikan ikhwan, fiddin rahimani wa rahimakumullah. Ketika kita mengucapkan Allahumma anta rabbi, La ilaha illa anta. Ya Allah, engkau Rabbku. Ini merupakan pengakuan terhadap tauhid rububiyah. La ilaha illa anta khalaqtani. Demikian juga di sini merupakan pengakuan i'tiraf bil wahdani wal khaliqiyah. Mengakui akan keesaan Allah, akan tauhid uluhiyah dan juga tauhid rububiyah. Sebagaimana kita ketahui, tidak cukup bagi seseorang untuk mengakui tauhid rububiyah bahwa Engkau lah ya Allah yang telah menciptakan aku, bahwa Engkau lah ya Allah yang telah memberikan aku rezeki, bahwa Engkau lah ya Allah yang telah menciptakan langit dan bumi. Maka ketahuilah sekali lagi, sekali-kali ketahuilah bahwa pengakuan terhadap tauhid semacam ini merupakan pengakuan tauhid yang juga diakui oleh orang-orang musyrik Quraisy sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Luqman surat 31 ayat yang ke-25 Allah berfirman wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ard la yaquluna Allah wahai Muhammad seandainya engkau tanya kepada mereka siapa yang telah menciptakan langit dan bumi maka mereka pasti menjawab adalah Allah kepada siapa Allah Subhanahu wa taala memerintahkan nabinya untuk bertanya tidak lain kecuali kepada orang-orang musyrik Quraisy dan dengan mantap dan yakin dengan mengucapkan la Allah di mana lam taukid dan mentaukid ini memberikan faidah sebuah kepastian dari jawaban mereka pasti mereka akan mengatakan dan menjawab adalah Allah tanpa ragu-ragu ini menunjukkan bahwa orang-orang musyrik Quraisy itu mereka mengakui yang menciptakan langit dan bumi adalah Allah. Namun ketika mereka disuruh innahum kanu idza qila lahum la ilaha illallah yastakbirun wa yaquluna inna la tariku li ali wa yaquluna inna la tariku alihatina li sya'irin majnun. Mereka ketika disuruh untuk mengucapkan la ilaha illallah, mereka menyombongkan diri dan mereka mengatakan, apakah kami harus meninggalkan sesembahan-sembahan kami karena tukang syair yang gila ini yang ditujukan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat As-Saffat ayat yang ke-35 sampai 36 ini menunjukkan bahwa orang-orang musyrik Quraisy mereka itu faham terhadap makna la ilaha illallah. Apa buktinya? Ketika mereka disuruh mengucapkan la ilaha illallah, mereka tidak mau mengucapkannya karena mereka faham dengan konsekuensinya. Dengan mengucapkan la ilaha illallah, mereka harus meninggalkan sesembahan-sesembahan selain Allah. Wa yaquluna inna latariku alihatina li syairin Apakah kami harus meninggalkan kata mereka sesembahan-sesembahan kami karena tukang syair yang gila yang ditujukan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namun berbeda dengan orang sekarang, mereka mengucapkan la ilaha illallah dan mereka mengatakan iya aku percaya bahwa yang beri rezeki adalah Allah. Namun ketika dia mau berhasil dalam jual beli dalam bisnisnya, mereka mengatakan, saya pergi ke dukun, pergi ini sebagai syarat. Saya percaya bahwa Allah yang memberikan rezeki, tapi ini sebagai syarat. Artinya, meskipun mereka mau mengucapkan la ilaha illallah, tidak mau meninggalkan selain Allah. Berbeda dengan orang-orang musyrik Quraisy terdahulu, mereka faham betul terhadap la ilaha illallah. Oleh karena itu, tauhid rububiyah ini tidaklah mencukupkan bagi seseorang untuk dinyatakan sebagai orang yang muwahhid, orang yang mengesahkan Allah sampai dia meyakini tauhid ar-rububiyah, tauhid al-uluhiyah dan tauhid al-asma wa sifat. Maka di sini ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah, ketika kita mengucapkan Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta. Ya Allah, engkau Rabbku, yang mengaturku, yang menciptakan aku, yang mendidikku. La ilaha illa anta, tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali engkau. Merupakan ikrar, merupakan al-i'tiraf, pengakuan bahwa Allah Subhanahu wa taala Maha Esa, tidak ada yang berhak disembah kecuali Dia. Khalaqtani dan Dialah yang telah mencipta, menciptakan aku. Wa ana abaduka. Wa ana abduka i'tiraf bil ubudiyah, yaitu pengakuan tentang ubudiyah Pengakuan tentang kehambaan dia bahwa dia adalah hamba Allah. Wa ana abdu bahwa aku adalah hambamu ya Allah. Wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu. Dan aku yaitu berada pada janjimu. Ahduka ilayya bi an wahiduka yaitu aku berjanji kepada engkau bi an wahidaka yaitu untuk mengesahkan engkau wa ta'rifu bi uluhiyatika wa wahdaniyatika dan aku mengakui tentang uluhiyahmu dan keesaanmu. Dan aku mengakui janjimu. Wa'adukal jannah li ala hada. Yaitu kalau aku mengakui tentang keesaanmu, mengakui tentang uluhiyahmu, maka engkau mempunyai janji kepada aku yaitu surga. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dari Ubadah bin Samit radhiyallahu taala anhu, "Man syahida an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah Muhammadan abduhu wa rasuluh wa anna abdullah wa rasuluh wa kalimatuhu ila Maryam min wal jannata haq wan naru haq min Bukhari wa Muslim Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda barang siapa yang bersaksi bahwa tidak ada sesembahan yang berada disembah selain Allah yang Maha Esa tidak ada sekutu baginya. Dan bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba Allah dan Rasulnya. Di sini hamba dan Rasul. Maka Nabi Muhammad tidak boleh kita hilangkan sebagai sifat hamba. Karena sebagian orang menghilangkan sifat hamba kemudian mengangkat derajat kepada derajat uluhiyah maka ini tentu saja diingkari oleh hadis ini bahwa Nabi Muhammad adalah hamba Allah Barang siapa yang mengakui Muhammad hamba Allah dan Rasulullah, maka di samping memilih sifat ubudiyah sebagai hamba, beliau juga memiliki sifat ar-risalah sebagai rasul maka kita dudukkan beliau sebagai rasul dan juga kita dudukkan beliau sebagai hamba jangan sampai kita angkat menjadi derajat uluhiyah dan jangan jangan sampai kita rendahkan pada derajat yang bukan rasul kita dudukkan beliau sebagai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam orang yang harus dicintai yang harus ditaati barang siapa yang bersaksi seperti itu dan bersaksi bahwa Isa demikian juga hamba Allah dan rasulnya kalimat Allah yang ditiupkan kepada Maryam dan ruh yang diberikan Allah kepadanya dan bersaksi bahwa surga itu benar, neraka itu benar, maka Allah akan memasukkan orang tersebut ke dalam sorga bagaimanapun amal perbuatannya. Akhrajahul Bukhari wa Muslim, hadis sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Ikhwan Fiddin rahimani wa rahimakumullah, pendengar Radio Raja dimanapun anda berada, ketahuilah pengakuan kita wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu Aku adalah hambamu. Kalau kita mengaku sebagai hamba, maka derajat seorang hamba akan sempurna ya apabila dia telah merealisasikan kehambaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Semakin dia bisa merealisasikan tiga macam tauhid, maka semakin sempurnalah derajat dia sebagai seorang hamba. Ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah. Pengakuan ini pengakuan kita bahwa kita adalah hamba Allah, pengakuan kita bahwa kita berada dalam janji kepada Allah, dan Allah juga akan memberikan janji kepada kita, yaitu akan memasukkan ke dalam surga. maka bagi orang-orang yang bertauhid akan mendapatkan janji Allah subhanahu wa ta'ala, dan Allah tidak akan pernah luput dengan janjinya. Sebagaimana juga Allah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda ketika bersama Muad bin Jabal, di atas keledai beliau bertanya kepada Muad, "Ya Muad, atadri ma haqqullah 'ala al-'ibad wa haqqul 'ibadi 'ala Allah?" Qultu Allah wa rasuluhu a'lam. قال حق حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا وحق العباد على الله ألا يعذب من لا يشرك به شيئا Wahai Mu'ad, apakah engkau tahu apa hak hamba kepada Allah dan hak, hak Allah kepada hambanya dan hak hamba kepada Allah? Maka Mu'ad menjawab Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Adapun hak, hak, hak Allah kepada hamba adalah agar mereka menyembah Allah semata dan jangan melakukan kesyirikan menyekutukan Allah. Dan sebaliknya, hak hamba kepada Allah, Allah tidak akan mengazab, tidak akan menyiksa orang-orang yang tidak menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala dengan sesuatu apapun. Kemudian kita berlindung kepada Allah, a'udzubika min syarri ma sonatu. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari kejelekan apa yang aku lakukan. Abu ulaka nikmatika alayya, aku mengakui nikmat-nikmat semua yang telah engkau berikan kepadaku. Maka ini kita harus mengakui semua yang kita lakukan adalah nikmat dari Allah. Sehingga kalau kita mengaku itu, kita akan bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala tidak merasa sombong dengan apa yang kita dapatkan. Tidak merasa angkuh dengan apa keberhasilan yang ada pada tangan kita. Namun semua itu diakui. Abu ulaka bini'matika alaiya. Aku akui ya Allah. Semua itu nikmatmu yang telah engkau berikan kepadaku. Demikian juga ikhwan kita mengakui perbuatan dosa kita wa abu ubidambi faufirli fa innahu la yafirud dunuba illa anta aku juga mengaku dan mengakui dosa-dosaku maka ampunilah aku sesungguhnya tidak ada yang bisa mengampuni perbuatan dosa kecuali engkau ya Allah maka pendengar rojak dimanapun beranda dimanapun anda berada ketahuilah ketika Allah SWT berfirman walladzina idza fa'alu fahishatan أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله وذكروا الله واستغفروا لذنوبهم ketika orang-orang itu berbuat fahishah yaitu berbuat kekejian dan mereka berbuat dosa mereka ingat kepada Allah dan minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala dan mereka senantiasa uh, mohon ampun kepada Allah dan mengakui perbuatan dosanya oleh karena itu ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah, barang siapa yang membaca Sayyidul Istighfar ini sebagaimana disebutkan oleh Nabi SAW kemudian dia mati famata min dah dakhalal jannah kemudian mata mati dia di malam hari maka dia masuk surga karena memang di dalam apa namanya e, doa ini mengandung pujian-pujian kepada Allah, pengakuan tauhid, pengakuan tentang nikmat dan seterusnya. Dan seharusnya demikian kita sebagai hamba Allah mengakui nikmat dan mengakui dosa. Kemudian kita tidak terus menerus la yaghfiru dzunuba illallah wa lam yusirru ala ma fa'alu wa hum dan tidak ada yang bisa memberikan ampun ya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana juga Allah berfirman dalam hadis qudsi ya ibadi innakum tukhti'una bil-laili wan-nahar wa ana aghfiru dzunuba jami'a fastaghfiru aufir lakum Wahai hamba-hambaku, sesungguhnya engkau berbuat dosa di malam hari dan di siang hari, dan aku mengampunkan dosa semuanya. Fastaghfiruni aufir lakum, maka mintalah ampunan kalian kepadaku, aku akan berikan ampunan kepadamu. Dan Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam yang beliau telah diampunkan dosanya yang lalu dan akan datang, beliau mengatakan wallah la astaghfirullah fil yaumi akthar min sab'ina marrah demi Allah aku minta ampun kepada Allah wa atubu ilaih dan bertobat kepadanya pada setiap hari lebih, tidak lebih atau lebih dari 70 kali dalam riwayat lain lebih dari satu sekali. oleh karena itu mari kita banyak-banyak minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah mematikan kita dalam keadaan kita mendapatkan ampunan Allah Rabbul Alamin. Kemudian ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah. Doa berikutnya adalah Allahumma ma asbaha bi min ni'matin aw bi ahadi min khalqika faminka wahdak la syarika laka falakal hamdu wa laka syukru. Ya Allah, aku masuk di pagi hari, yaitu dengan bersama nikmat-nikmatmu. Ya. Dan semua nikmat yang telah diberikan kepada seseorang dari hambamu, maka semata-mata adalah dari engkau yang tidak ada sekutu bagimu. Maka ha hanya milikmu lah segala puji dan hanya milik engkau ya Allah untuk bersyukur oleh karena itu ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah kita minta kepada Allah dan mohon kepada Allah nikmat-nikmat semuanya dan kita akui nikmat tersebut semata-mata dari Allah Subhanahu wa taala dan kita bersyukur atas nikmat yang telah diberikan Allah kepada kita sekalian. Wala in syakartum la azidannakum. La in syakartum la azidannakum wala in kafartum inna adzabi lasyadid. Kalau kalian bersyukur, pasti aku akan tambah dan kalau kalian kufur maka ketahuilah sesungguhnya adabku adalah sangat pedih ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah demikian kajian pada sore hari ini kita bersabar mudah-mudahan bisa kita selesaikan penjelasan dari apa zikir pagi petang ini sehingga kita bisa melanjutkan kajian tasiyatun nufus kita insyaallah dan selanjutnya kami serahkan kepada al ahl Fadil Ihsan hafizahullah taala. Tafadhalahi. Baik, pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikian penyampaian materi yang disampaikan oleh Al-Ustaz Mahfuz Umri taala tentang syarah dan penjelasan doa pagi dan petang yang sangat bermanfaat dan memiliki banyak sekali faidah-faidah ilmu yang bisa kita dapatkan. Dan kemudian untuk selanjutnya kami buka sesi tanya jawab. Kita angkat teleponnya pertama. Iya, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dari mana ibu? Dari Ibu Lala, Pondok Lapa. Silahkan. Uh, mau menanyakan ini, uh, sebelumnya saya pernah mempelajari uh, pagi dan petangnya dengan Sunan Hasan Albana. Iya. Kemudian yeah. setelah saya mendengar <laughs> di Roja, saya membeli bukunya yang disusun oleh Ustadz Yazid. Yeah. Nah itu ada ada kemiripan dan barusan, nah, tapi di dalam yang susunan Ustadz Yazid ada poin yang Ustadz barusan juga bacakan yang dalam Hasan Albana. Nah, jadi buat saya orang awam bingung hmm. gitu yang yeah. Iya. uh, apa susunan sanatnya atau bagaimana. Yeah. Karena kalau di dalam Hasan Albana memang tidak dijelaskan sanatnya gitu. Yeah. Demikian. Terima yeah. kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan sebelumnya Ustaz, mungkin yeah menyambung pertanyaan Ibu tadi cukup banyak hmm. juga pesan singkat yang sudah masuk berkenaan dengan hmm. yang intinya apakah kita mencukupkan doa pagi dan petang dari Rasulullah tanpa tambahan dari Hasan al banna itu atau bagaimana Ustaz? Jazakallah khair. Sebenarnya bukan dari sini dan sana ya, yang yang kita baca selama itu e, menunjukkan e, datangnya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka kita ambil wa ma atakumur rasulu fakhudhuh wa ma nahakum anhu fantahu. Ya. Maka yang apa yang dibawa oleh Nabi kita ambil, maka apa yang kita tinggalkan. Nah, kemudian dalam masalah persoalan ini ya eh, kadang kita tidak hanya mengkhususkan kepada yang ibu sebutkan tadi ya, juga kepada doa-doa yang lain kebiasaan kaum muslimin kalau itu sudah tulisan-tulisan Arab ya maka dianggap dari Islam. Nah, oleh karena itu Ya, tentu saja ketika kehati-hatian di dalam kita mengambil ya ilmu tentu saja di sini maka yang terlengkapi dengan apa namanya riwayat dari mana sumbernya itulah yang lebih menenangkan hati kita dan seharusnya memang demikian sebagai seorang muslim dalam mengambil ilmu dalam mengambil apa namanya eh, sumber-sumber yang kita harus pahami dari mana asalnya sehingga ketika kita mau merujuk kepada sumbernya, di situ sudah disebutkan uh, alamatnya sehingga kita tinggal membuka. Demikian ya. Kalau memang yang itu sesuai dengan yang ini dan ada sumber yang sama, ya nggak ada masalah. Allah alam bisawab. Taib demikian Ibu jawabannya mudah-mudahan mudah bisa difahami juga pada pendengar yang lain. Taib kita angkat kembali untuk penelpon yang kedua. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, dengan siapa Umu di mana? Dengan Umu Yasin di Kebayoran. Silahkan. Mau itu uh, saidul istighfar itu bisa dipakai untuk sujud nggak? Untuk doa sujud gitu. Iya. Itu saja Umu? Iya, itu saya suka suka pakai karena itu bagus karena ya. saya merasa banyak dosa ya. ya. Jadi sujud pertama itu saya selalu hmm. pakai saidul istighfar. Mulai nggak usah ya? Iya. Iya. Sekarang jazilan Umu. Iya. Uh, yang tidak boleh ketika sujud adalah baca Al-Qur'an. Adapun baca yang lainnya silahkan asalkan kita tidak menjadikan bahwa doa ini doa sebagai sujud. Tidak. Sekali lagi sekali-kali tidak tidak mengatakan bahwa doa ini adalah doa untuk sujud. Itu yaitu yang pertama. Yang kedua, tidak boleh baca Quran. Adapun kita membaca karena kita sesuai dengan keadaan kita bahwa kita merasa banyak penuh dengan dosa dan orang yang paling dekat dengan Allah Subhanahu wa taala ketika sujud ya, maka kita mau baca ini tafadhol ya. Insyaallah enggak ada masalah. Iya. Kita berikan kesempatan kembali untuk hmm. penelpon yang ketiga di 8236543. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, dengan siapa umur di mana? Iksan. Di Keranggan? Iya, silakan. Silakan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullah. Ustaz, yang tadi Allahumma ma asbaha bin diganti Allahumma amsehna ya sore ya Ustaz ya. Iya betul. Ya. Oh iya, alhamdulillah. Hmm. Terus hmm. sebelum itu saya baca hasbiyallahu la ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa rabbul itu hmm. tujuh kali itu boleh hmm. ya? Ya. Karena ada riwayat juga saya baca itu hasbiyallahu la ilaha illallah wa alaihi tawakkaltu wa Iya. Boleh ya Ustaz ya? Iya, itu sebagian ulama ada yang mensahihkan, sebagian hmm. ada yang mendoaifkan. Seperti uh, itu riwayat Ahraj Ibn Sunni ya secara marfu dan Abu Dawud secara mauquf dan sanadnya disahihkan oleh Abdul Qadir Al-Arnaud ya. Namun didaifkan oleh Syekh Al-Albani. Ya Allah oh, iya. alam bisawab. Demikian. Jadi oh. itu para ulama berbeda dalam masalah uh, sanad hadis, maka kita dalam hal ini ya kadang-kadang kita sebagian besar bahkan kaum muslimin lebih apa namanya taklid kepada para ulama karena masalah tashih dan tadif hadis ini orang-orang tertentu saja yang bisa memberikan hukum kepada hadis. Maka kalau kita mengikuti tad'ifnya Syekh Al-Albani terhadap hadis ini, kita meninggalkannya dan orang yang ikuti tashih kepada eh, sanad yang disahihkan oleh Sya’ib ya dan Abdul Qadir Al-Arnaud maka mengambilnya. Allah alam bisawab. Oh, jadi nggak usah dibaca ya, seahsan ya, Ustaz. Ya. Kenapa? Nggak usah dibaca ya, lebih bagus ya. Ya, karena kalau kalau kita melihat kepada Indhaifan Syekh Albani ya kita tinggalkan oh, gitu. demikian. Gitu. Allah alam iya, ya. Terus Allahumma inni asbahtu ushiduka itu diganti juga ya Ustaz. Uh, demikian juga itu juga demikian ya. Oh, Allahumma gitu. inni asbahtu ushiduka. Uh, ah, nah, ini sebagaimana saya sebutkan kepada Ibu uh -huh. itu uh, dihasankan oleh Syekh bin Bas ya sanatnya. Ya, namun didaifkan juga oleh Syekh al bani Nah, di sini uh, bagi kita orang awam ketika melihat sahih dan dhaif dari dan para ulama, maka yang kalau kita belum memahami ilmu tentang hadis ini ya kita taklid sebagaimana disebut oleh Ibnu Qudamah ya orang awam itu ya baginya an ya Eh, ahad minal mujtahidin man sya'ah boleh baginya bertaklid kepada mujtahid yang dia sukai yang dia kendaki misalkan karena Albani di sini lebih muncul tentang lebih eh, apa namanya muncul lebih unggul dalam masalah hadis ya beliau semua mengakui para ulama bahwa beliau adalah al muhaddis hadal asr pada zaman ini maka kalau kita mengambil tidak ada masalah mengambil apa namanya pendapat Albani bahwa itu dhaif ini sehingga kita tinggalkan demikian Allah wa alam bisawab ya ya Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Taip sebelum kita angkat kembali dari pesan singkat, kita akan afan dari telepon, kita akan mengangkat dari pesan singkat yang sudah cukup banyak yang sudah masuk. Taip Assalamualaikum warahmatullahi Apakah boleh doa zikir pagi dan petang dilakukan setiap se seusai sholat fardu atau sholat wajib Ustaz? Jazakallah khair dari Ummu Ayah di Bekasi Ustaz. Iya. Ya kita baca setelah subuh. Ya. Waktu pagi sampai matahari terbit, ya. Kalau memang kita lupa atau ada satu yang ini silahkan baca setelah itu insya Allah gak ada masalah. Namun sebagaimana hadis yang pertama kali pernah kami sampaikan bahwa Nabi beliau ya aku senang duduk di anak muda aquda ma'aqamin Allah taala min suratil ghadat hatta tatul asyams ahabu ilayya min an a'taqu arba'ata min walad Ismail. Aku lebih suka duduk bersama orang yang berzikir kepada Allah di waktu salat subuh sampai matahari terbit ya lebih aku sukai dibandingkan aku mau merdekakan empat keturunan dari anak Ismail. Demikian juga aku duduk pada waktu sore hari ya berzikir dengan orang-orang yang berzikir kepada Allah di waktu sore yaitu setelah salat asar sampai matahari terbenam lebih aku suka daripada membebaskan empat orang dari anak Ismail, keturunan Ismail. Hadis ini diriwayat oleh Abu Dawud dan dihasankan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah taala. Demikian. Baik, Ustaz, kita angkat kembali dari Budi di Pondok Gede. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, zikir setelah sholat wajib, sesudahnya bolehkah kita berdoa sesuai keperluan dan kebutuhan kita masing-masing? Iya, -masing? Iya. tidak apa-apa. Berdoa itu kapan saja. Ya, berdoa itu kapan saja, tafadhol, silahkan ya. Kecuali pada saat-saat yang memang tidak boleh seperti ruku, nah itu. Baik, kita kembali dari pesan singkat dari Majalengka. Ustaz, adakah doa khusus untuk orang hamil atau surat-surat khusus yang dibaca ketika hamil? Uh, saya tidak pernah tahu ya. Maka kita secara secara umum saja mutlak ya. Maka kalau ke, mutlakan perkara selama tidak mukoyat ya, keumuman perkara sama tidak khusus maka kita jangan mengambil yang khusus maka biarkan pada yang umum ya doa yang umum saja kita minta apa yang kita inginkan dari uh, apa namanya orang yang hamil ingin anak yang soleh dan seterusnya dan saya sampai sekarang belum tahu ada doa khusus untuk bagi mereka yang hamil. Baik, satu pesan singkat kembali kita angkat. Sebagaimanakah ketika ada seseorang yang bertanya tentang zat Allah. Seperti hmm. apakah Allah, siapakah Allah? Hmm. Bagaimanakah seharusnya kita sebagai seorang muslim untuk menjawabnya Ustaz? Jazakallah khair. Ya. Katakan kepadanya bahwa laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Tidak ada satupun yang menyerupai Allah dan Dia Maha mendengar dan Maha melihat. Di sini bentuknya negasi, bentuk negatif laisa, nafi, syai'un nakirah yufidul umum, sesuatu apa saja. Bahkan yang terbesit dalam benak kita adalah syai'un minasyai' yaitu sesuatu. Maka tidaklah seperti itu Allah Subhanahu wa taala karena apa? Laisa kami syai'un. Tidaklah sesuatu yang menyerupai Allah Subhanahu wa taala. Dan kita tidak boleh kata Imam Ahmad dalam Usul Sunnah dan juga Al Imam Al Barbahari dalam Syarh Sunnah tidak boleh seseorang itu untuk mensikapi perkara yang goib dengan ucapan lima wa kaifah. Kenapa dan bagaimana? Nah, maka kalau kita menanyakan tentang zat Allah bagaimana, ini bagaimana masuk kepada kaifiyah. Lima wa kaifah, mengapa dan bagaimana itu tidak dibenarkan. Yang adalah al-iman. Adapun Allah ya, Allah e, memiliki tangan misalkan, maka tangan mak sudah diketahui. Adapun bagaimana tangannya majhul tidak diketahui dan beriman kepadanya wajib dan bertanya tentang perkara itu perkara yang baru perkara bid'ah sebagaimana ada seorang datang kepada Imam Malik bertanya tentang al-istiwa Imam Malik sampai beliau menundukkan kepala sampai berkeringat lama belum menjawab kemudian setelah itu beliau mengangkat kepala dan mengatakan al-istiwa maklum wal kaifu atau kaifiyatu majhul wal imanu bihi wajib wasu'alu anhu bid'atun adapun al-istiwa itu maklum Ya. Allah punya zat, maklum. Tapi bagaimana zatnya? Bagaimana bentuk istiwanya? Bagaimana sifat-sifat yang lain? Majhul tidak tahu. Tapi tangan maklum sebagaimana kita ketahui. Ini penting. Ya. Dan beriman kepadanya adalah wajib. Sementara bertanya tentangnya adalah perkara bid'ah yang tidak pernah ditanya oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Demikian. jadi pernah ditanya oleh para sahabat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang perlu ketahui ya. Kalau kita melihat kera punya tangan, ya ini kaitannya dengan zat, kera punya tangan, iya kita akui. Manusia punya tangan, kita akui. Apakah sama tangan kera dengan tangan manusia? Maka tidak ada satu orang pun yang mengakui tangan manusia sama dengan tangan kera. Nah, kalau kera punya tangan, tangan kita akui, kata-kata tangan, maknanya tangan, demikian juga kata-kata tangan kepada maknanya yang dimiliki manusia dan juga kita mengakui perbedaan keduanya antar makhluk bagaimana dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka zat Allah Subhanahu wa taala sudah diketahui bahwa Allah punya zat. Bagaimana bentuknya tidak diketahui. Kaifiyatu majhul. Dan dalam masalah gaib ya sebagaimana saya katakan tadi Al Imam Ahmad dalam Syarh Sunnah dan Al Imam Al Barbahari dalam Syarh Sunnah mengatakan tidak boleh mengungkapkan kata-kata lima kenapa wa kaifa dan bagaimana demikian Allahu a'lam Baik, saat kita angkat kembali dari telepon di 8236543 sudah ada Ummu Sahida di Bekasi. Assalamualaikum. Warahmatullahi wabarakatuh. Baik, silakan. Ustaz ini mengenai uh, dari syirik itu Ustaz. Iya. Uh, kemarin tuh saya bekam terus uh, didiagnosa dulu matanya difoto terus dimasukin komputer di situ hmm. garis-garis uh, matanya di dalam pupilnya itu hmm. uh, uh, ini pencernaannya ini ini ini hmm. uh, ini stres apa itu termasuk meramal apa enggak ya Ustaz? Oh iya. Nah, iya. iya termasuk meramal. Iya. iya. nokta apa hmm. isinya apa bagaimana gitu saya takut nih, karena dia itu hanya terapis gitu seorang yeah terapis hanya terapis bukan dokter cuma yeah. ini aja terima kasih Ustaz yeah. Waalaikumsalam Ya memang ada apa namanya hasil dari penelitian ya kadang dari tangan bisa kelihatan ya kemudian dari kemudian dari tangan kelihatan tanda-tanda alamat di situ ya mungkin perubahan warna yang ada pada tangan atau dan seterusnya pada kuku atau juga pada mata. Maka itu tanda-tanda ya. Kemudian karena memang sudah dibuktikan secara ilmiah ada kaitan tanda-tanda itu dengan penyakit tertentu, dengan gangguan organ-organ tertentu. Di samping penelitian berdasarkan pengalaman yang terjadi terus-menerus, kemudian diambillah kesimpulan bahwa kalau ada kelainan pada tangan begini, maka ini ada kaitan dengan organ yang ini. Kalau ada kelainan pada mata begini, maka ada uh, apa sesuatu pada organ tubuh ini, maka ini nggak ada masalah, bukan bukan ramal ya. Dan itu pun hanya tanda, tidak boleh kita menjazem memastikan sesuatu. Demikian sehingga kita tentu saja ketika kita berobat ya, sebagaimana Nabi Ibrahim ya, ketika beliau sembuh apa beliau katakan wa idza maritu fahuwa yashfin. Kalau aku sakit, Allah lah yang menyembuhkan, bukan dia, bukan dokter, bukan yang lain. Itu hanya sebab ya, meskipun seseorang telah mengambil sebab-sebab yang disyariatkan, kalau dia salah dalam mensikapi sebab tersebut, seakan-akan sebab ini adalah musabib yang menyebab sebab utamanya, maka dia bisa terjerumus kepada perbuatan syirik ya karena yang menyembuhkan bukan obat bukan yang lain tapi Allah Subhanahu wa taala namun Allah menyuruh bagi kita untuk mengambil sebab itu Allah menyuruh likulli indawa setiap penyakit pasti ada obatnya ini merupakan isyarah bahwa kita suruh mencari obat tersebut. Tapi bukan obat itu yang menyembuhkan, tapi Allah Subhanahu Wa Taala. Allah alam. Taib, Kita akan kembali dari telepon. Assalamualaikum. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam Taib, dengan siapa di mana? Uh, dari di Tangerang. Taib, silahkan. Eh, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Ana mau tanya, apakah ada keterangan hadis ya pagi dan sore itu uh, disunahkan membaca surat Yasin, Tabarok, Ar-Rahman dan uh, Al-Waqiah gitu. Itu aja Pak Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, sepengetahuan saya tidak ada. Ya, kalau ada apa tentang masalah Yasin dan lain itu adalah disebut oleh para ulama hadisnya doif. Demikian ya. Kalau kita membaca di di mana pada pagi uh, Jumat ya surat Al-Kahfi. Pada hari Jumat kita disunahkan untuk membaca suratul Kahfi. Demikian ya. Ya. Baik, demikian Ukti di Tangerang. Kita akan kembali dari telepon di 8236543. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya, dengan siapa Bapak di mana? Dengan Sahrul di Jakarta. Baik, silahkan Bapak. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, tentang tentang jikir pagi dan petang. Iya pak. Uh, saya pernah kadang lalai, kadang lupa. Iya. Jikir pagi petang terus saya merasa ada yang kurang gitu. Iya. Apakah saya terlalu berlebihan apa bagaimana gitu? Iya. iya ada yang iya. kurang aja gitu iya, kayaknya. Iya. iya. Ya, itu aja. Assalamualaikum. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Faman wajada khairan falyahmadillah. Barang siapa yang mendapatkan kebaikan, maka hendaklah bersyukur kepada Allah dan mengucap memuji Allah Subhanahu wa taala. Maka itu tanda kebaikan insyaallah. Karena apa? Karena Nabi bersabda, "Man uh, eh, sarrathu hasanatuhu wa sa'atu sayi'atuhu fa huwa mu'min." Barang siapa yang membuat senang perbuatan baiknya dan membuat sedih perbuatan buruknya, maka itu tanda-tandanya iman berada dan bersarang di dalam dadanya. Maka ketika seorang meninggalkan perbuatan baik itu merasa sedih ketinggalan dari perbuatan baik itu. Ketika terjerumus kepada perbuatan jelek, dia merasa gundah hatinya, maka ini tanda keimanan. Maka sebaliknya ketika seorang sudah ketinggalan, jangankan ketinggalan yang sunnah, ketinggalan yang wajib pun dia cuman ya cengar-cengir saja, ya tidak ada rasa apa namanya sedih, tidak ada rasa apa namanya e, merasa kehilangan. Dan sebaliknya ketika dia melakukan perbuatan maksiat, dia malah merasa senang dan bangga ini ketahuilah penyakit sudah bersarang dalam hatinya yang dia harus waspadai kalau tidak maka mat, akan matilah hati tersebut ya insya Allah bukan berlebihan itu merupakan tanda-tanda keimanan yang bersarang di dalam hati kita walhamdulillah ya Baik, saat kita angkat kembali dari telepon dari Bapak Sukoco di Ciang sana. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Ustaz. Iya, Pak, ya. Ustaz mau nanya kalau zikir pagi dan petang itu apa mesti harus suci, maksudnya suci berwudu. Iya. Terus bagaimana kalau kita di dalam perjalanan? Iya, iya, iya. Terus ya. saya mau nanya satu lagi Ustaz, kalau masalah doa atau lifal kuyub itu Ustaz, ya, yang ya. mau menetapkan hati itu ya, apa ya. itu ya. untuk sholat hmm. wajib boleh membaca itu Ustaz. Iya, iya. Ya. Ya. Syukran Ustaz. Iya, Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ya memang ya kita lebih utama sunnahnya kita ketika berzikir kepada Allah itu dalam keadaan suci. Pernah suatu saat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ada orang datang kepada beliau mengucapkan salam. Beliau tidak menjawab, ya. Kemudian beliau membalik ke dinding, kemudian beliau tayamum. Tayamum, baru beliau jawab Waalaikumsalam. Karena beliau katakan aku tidak ingin menyebut nama Allah kecuali aku dalam keadaan suci. Ya, bukan berarti itu wajib. Tidak, tidak wajib, tapi sunnah. Ya. Karena Nabi eh, apa namanya beliau pernah di ada orang mengucapkan salam, beliau tidak mau menjawabnya. Kemudian beliau eh, bukan tidak mau menunda jawab eh, beliau menghadap dinding dan beliau tayamum baru beliau menjawab salam. Maka ini menunjukkan afdholiyah utamanya kita dalam keadaan bersih, dalam keadaan suci, yaitu dalam keadaan bertubuh Ya. Kemudian ada pun doa ya muqallibal qulub, sabit qalbi ala dini itu dibaca baik salat wajib maupun salat sunnah. Silakan kita baca yaitu ketika uh, tasyahud akhir ya. Setelah kita membaca doa tasyahud akhir, kita baca ya muqallibal qulub, sabit qalbi ala dinik meskipun dalam salat wajib dan juga salat sunnah. Demikian. Baik, selanjutnya kita akan angkat kembali beberapa pertanyaan dari pesan singkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz saya tidak hafal doa pagi dan sore. Apakah cukup kalau saya hanya membaca doa Al-Ikhlas, Al-Falak, An-Nas dan ayat kursi Jazakallah khair. Ya, ya. Ya kalau mengatakan apakah cukup tentu saja e, tidak demikian ya. Namun sebagaimana kaedah di tersebut mala yudraku kullu la yudraku julluh. Ya, sesuatu yang tidak bisa diambil semua jangan ditinggalkan semuanya. Nah, misalkan kita di perjalanan kita nggak bawa nggak hafal dan kita nggak bawa sementara kita hafal yang itu maka yang, kita tinggalkan itu yang kita baca namun ketika kita berada dalam kesempatan yang bisa kita membacanya ya maka tentu saja jangan mencukupkan diri dengan yang yang antum sebutkan tadi yaitu al-ikhlas yaitu ayat kursi al-ikhlas al-falaq dan nas tapi kita baca semampu kita yang bisa kita lakukan karena isi yang terdapat dalam kandungan doa-doa ini merupakan perkara-perkara yang sangat agung, ya pengakuan akan keagungan Allah, pengakuan akan kehinaan dan kerendahan diri kita bahwa kita ini sangat butuh kepada Allah Swt. Maka kalau sudah ini melekat dan kita memahami betul ya, ya ya saya yakin ya air mata bisa bisa mengalir satu saat ya dan itu akan bisa membuat hati kita bersinar. Ya, demikian. Baik, kembali dari pesan singkat. Ya dari pendengar kita Ustaz apakah maksud dari menolong agama Allah hmm. maka Allah akan menolong kamu dan apa saja contoh amalan tersebut Ustaz? Ya, ya. sekolah khair. Ya. Menolong agama Allah adalah seperti kita mendakwahkan agama ini. Ya, intan surullah yang surkum, wistabit agamakum. Kalau kamu menolong Allah, maka Allah akan menolongmu. Dan menolong Allah diantaranya ada menolong agama Allah yaitu menegakkan ya perintah Allah ya dengan menjalankan perintah dan larangan Allah itu namanya menolong agama Allah. Di samping itu juga kita menyebarkan, mendakwahkannya. Ya, dan mendakwahkan di sini banyak perkara di situ yang terjadi, banyak unsur, banyak faktor. Ya di antaranya orang yang mendakwahkan, kemudian orang yang menyediakan fasilitas, ya bahkan menyebarkan pengumuman bahwa di sini ada kajian Al-Qur'an dan Sunnah sesuai dengan pemahaman salaful ummah maka kita jangan sampai tidak mengambil bagian meskipun hanya sekedar menyebarkan brosur ya nggak mampu fotokopi brosur saja saya minta bagian untuk menyebarkan saja maka insya Allah sesuai dengan uh, kadar yang bisa kita berikan maka sesuai dengan itulah insya Allah akan Allah berikan pertolongan kepada kita karena apa karena uh, hukmu hukmu apa namanya hukmul wasail ke hukmil ghaya hukum sarana itu seperti hukum tujuannya dakwah adalah suatu yang mulia maka sarana yang mendukung ke sana adalah perkara yang mulia maka kita mengambil bagian dari itu termasuk juga kita menolong agama Allah Subhanahu wa taala demikian tapi Ustaz, begitu banyak pertanyaan dari pesan singkat, hmm. namun hmm. Allah kita tidak bisa angkat seluruhnya karena hmm. keterbatasan waktu hmm. hmm. dan mungkin yang tadi disampaikan saya sebagai hmm. jawaban terakhir hmm. dan selanjutnya kesimpulan akhir kajian kita. Hmm. kita. Ustaz. Baiklah kepada ikhwan Fiddin Rahimani Warahmatullah, pendengar roja dimanapun Anda berada, kita mohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala diberikan kekuatan untuk bisa menjaga Allah sehingga Allah menjaga kita dan Allah akan menjaga kita ketika kita masih muda maka Allah akan menjaga kita ketika kita dalam usia senja. Kemudian uh, perhatikan doa-doa ini ya mudah-mudahan kita bisa istiqomah karena istiqomah itu perbuatan yang sangat berat dan sangat sulit ya kecuali kalau kita benar-benar minta kepada Allah dan Allah memberikan kepada kita. Dan itulah uh, kesimpulan dari apa yang kita bahas pada sore hari ini ya bahwa doa-doa ini merupakan pernyataan dan pengakuan kita tentang tentang keagungan Allah, tentang tauhid tauhidullah dalam semua jenisnya, kemudian pengakuan tentang kelemahan kita, tentang dosa kita, maka pengakuan hamba kepada Al-Khaliq, makhluk kepada Al-Khaliq ini akan membawa dampak eh, yaitu Uh, bersinarnya hati dan keterkaitan seorang hamba dengan Allah Subhanahu wa taala. Demikian wallahu alam bisawab wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa akhir da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa warahmatullahi wabarakatuh.